Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya إن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga merekalah sendiri yang merubahnya. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kecintaan manusia dalam kehidupan ini adalah hal yang kita harapkan dan tentunya sangat kita inginkan tetapi kita bukanlah orang yang pertama mengharapkan dan menginginkannya. Adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka lebih duluan dari kita. Menginginkan dan mengharapkannya. Sehingga kita mendapatkan faidah. Tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita ingin mendapatkannya mendapatkan kecintaan Allah dan sekaligus kecintaan manusia. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya disebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dulu ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jaa ilaihi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Tolong tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku kerjakan maka akan mendatangkan kecintaan Allah kepadaku dan kecintaan manusia. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Wazhad fi ma, fi aidin nas yuhibbuka nas." Zuhudlah di dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kalimat yang pendek, ya, tetapi kandungannya sangat luar biasa. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utia bijawami il kalim Beliau sosok yang diberi kesempurnaan dalam setiap kalimat-kalimat yang diucapkannya. Karena memang apa yang keluar dari mulut mulia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. وَمَا yantiqu anil hawa in هُوَىٰ illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya. Semua kalimat-kalimat yang keluar darinya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah Beliau mengatakan Wa qad ishtamala hadal hadith ala wasiyataini azimataini Hadis ini mengandung dua wasiat yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita yakini bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah wasiat. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam kitabnya, semuanya wasiat. Agama ini mengandung wasiat, sehingga wasiat itu menjadi sunnatun ilahiyatun, sunnatun nabawiyatun, yang kemudian menjadi turun temurun dari sejak generasi sahabat, generasi tabiin dan berikutnya. Terus yang namanya wasiat itu berlaku secara turun temurun. Dan salah satu dari faidah adanya wasiat dalam agama kita adalah untuk mempertahankan al-haq, untuk mempertahankan kebenaran. Kebenaran bukanlah sesuatu yang rumit, bukanlah sesuatu yang sulit. Kebenaran itu adalah sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahu umurun mushtabihat. Kebenaran sekali lagi adalah sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas. Bahkan sepakat para ulama menyatakan hal ini. Tinggal masalahnya bagaimana cara kita untuk menjaganya agar kebenaran ini tetap ada. Salah satunya adalah dengan wasiat. Saling wasiat. di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salah satu dari empat golongan yang dikecualikan dari kerugian, dari kerugian adalah mereka yang saling berwasiat dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr wal asri demi masa sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal saleh dan saling wasiat dalam hal kebenaran serta saling wasiat dalam hal kesabaran. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah salah satu upaya untuk kita mempertahankan kebenaran agar tetap ada adalah at-tawasi bihi, saling wasiat dengannya. Dalam hadis ini dikatakan terkandung di dalamnya dua wasiat yang sangat agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihdahuma salah satunya adalah az-zuhdu fid dunia, zuhud di dunia, ya, yang membuahkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah az-zuhud fima fi aidin nas, zuhud dalam apa yang ada di tangan manusia yang membuahkan kecintaan kepada manusia. Dua perkara saja. Ya, zuhud. Zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Soal zuhud di dunia, maka Al-Quran telah banyak memberikan isyarat berupa pujian bagi mereka-mereka yang berpaling dari perhiasan dunia dan juga menyangkut atau disebutkan juga celaan kepada siapa saja yang memiliki kecintaan yang besar terhadap dunia seperti diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Qasas Allah berfirman tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada kehidupan akhirat itu kata Allah akan kami berikan kepada mereka-mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi tidak berambisi terhadap dunia. Tidak pula menginginkan terjadinya kerusakan di dunia. Mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia adalah orang yang zuhud ya, di dunia Kemudian juga firman Allah di Quran surat Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Namun mereka lebih mementingkan kehidupan dunia sementara kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi. Kehidupan dunia tidaklah abadi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah sesuatu yang abadi. Orang yang zuhud di dunia tentu akan lebih memilih kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi. Kemudian di Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan qul mata'ud dunya qalilun. Katakanlah sesungguhnya perhiasan dunia itu hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga banyak mencela ya, orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan betapa rendahnya kehidupan dunia satu di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim an Jabirin dari sahabat Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra bisuq wan nas kanafai. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lewat melewati sebuah pasar dan orang-orang ada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Famarra jiddi asak mayyitun Beliau melewati bangkai kambing yang hidungnya patah. Ya. Fatanawalahu. Kemudian beliau menyentuhnya. Fa'akhadha bi'udunihi. Beliau memegang bagian telinganya. Faqala kemudian beliau berkata, "Ayyukum yuhibbu anna hadza bidirhamin?" Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga satu dirham. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Namun orang-orang yang ada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna bihi." Kami tidak memerlukan kambing yang seperti ini. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi atuhibbuna annahu lakum kalau begitu apakah kalian mau jika bangkai kambing ini untuk kalian saja gratis qalu mereka menjawab wallah lau kana hayyan kana aiban fihi demi Allah kata mereka seandainya kambing ini hidup maka kambing ini hidup dalam keadaan punya cacat Fakaifa wa huwa mayyitun bagaimana pula kalau sekarang ternyata kambing itu selain cacat juga sudah menjadi bangkai. Faqala lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Sungguh dunia itu lebih rendah, lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dunia bukanlah segala-galanya. Dunia bukanlah segala-galanya. Dunia bukanlah sesuatu yang akan membawa kita kepada keselamatan sampai dalam di kehidupan akhirat. Karena itu kita harus selalu waspada dari yang namanya fitnah dunia. Berapa banyak orang yang pada awalnya istiqomah tapi kemudian menyimpang karena gara-gara dunia. Berapa banyak orang yang pada awalnya sabar, sabiran muhtasiba. Sabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun ketika ditimpa fitnah dunia tidak kuat. Kemudian menyimpang walayauzubillah. Ya. Dan ini bukan isapan jempol semata. Fakta membuktikan, sejarah bahkan membuktikan. Ya. Banyak orang yang tergelincir hanya karena gara-gara dunia. Banyak orang yang tidak bisa mempertahankan keistiqomahannya hanya karena gara-gara dunia. Ya. Hal ini perlu dan penting untuk terus kita ingatkan. Ya. Karena fitnah itu semakin hari semakin besar, semakin beragam, ya. semakin berat untuk kita hadapi. Termasuk di dalamnya fitnah dunia. Fitnah dunia beragam, macam-macam. Ya. Tidak hanya sebatas harta benda saja, tapi wanita juga termasuk fitnah dunia. Anak-anak juga sama termasuk fitnah dunia. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Segala hal yang ada kaitannya dengan dunia, pada dasarnya itu adalah fitnah dunia. Ini yang bisa menghambat jalan lurus yang sedang kita tempuh. Ya. Maka kita harus selalu ingat. Nabi mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia. Allah akan mencintaimu. Nah. Kemudian ada juga sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebuah riwayat yang datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala law ad dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan. Seandainya dunia itu di sisi Allah ya, kedudukannya sebanding dengan sayap nyamuk niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ya, kepada orang-orang kafir sedikit pun dari perkara dunia artinya karena dunia itu lebih rendah dari sayap nyamuk sekalipun kedudukannya maka diberikanlah dunia itu kepada orang-orang kafir. Adapun kaum mukminin tidak. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kaum mukminin sesuatu yang kedudukannya sangat tinggi. Ya. Maka wajar kalau kita dapati kenyataan dalam kehidupan ini orang-orang kafir sepertinya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan dunianya. Karena memang dunia adalah jannatun lil kafir. Surga bagi orang-orang kafir. Dan sebaliknya dunia adalah sijnun lil mukmin, penjara bagi kaum mukminin. Nah, karena dunia itu sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah serahkan kepada orang-orang kafir. Sebanding dengan sayap nyamuk pun tidak dunia itu. Kalau seandainya dunia sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan berikan dunia itu kepada orang-orang kafir. Karena di bawah sayap nyamuk, maka diberikanlah kepada orang-orang kafir. Karena itu tidak ada kebutuhan bagi kita kaum mukminin untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Tidak ada keperluan bagi kita untuk melakukan hal itu. Karena dunia bukanlah tujuan hidup kita. Dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita kaum mukminin meyakini bahwa setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan yang lain yang abadi dan lebih baik bagi kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kata Imam Ibn Rajab, makna az-zuhdu fi syai' Makna dari kata zuhud dalam sesuatu artinya adalah al-i'rad anhu, berpaling darinya. Jadi kalimat az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia artinya berpaling dari dunia. Ya, berpaling dari dunia. Menghilangkan ambisi untuk mengejar apa? dunia. Jangan berambisi mengejar dunia. Berpalinglah dari dunia. Allah akan mencintaimu izhad fid dunya yuhibbukallah nah kemudian dalam kitab zuhud Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Muslim Al-Khawlani Kata Abu Muslim Al-Khawlani, ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أو ثق مما في يديك bukanlah yang disebut dengan zuhud di dunia itu berarti mengharamkan yang halal bukan pula menyepelekan harta benda. Ya. Akan tetapi yang disebut dengan zuhud di dunia itu adalah engkau menjadikan apa yang ada di tangan Allah lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Apa yang ada di tangan Allah lebih kita percayai, lebih kita yakini adanya daripada apa yang ada di tangan kita. Karena apa yang ada di tangan kita tidaklah abadi. Ya. Dan pasti akan habis berapapun banyaknya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ma indakum yanfud wa ma indallah Apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang, akan habis. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala baqin, akan tetap ada. Maka jangan terlalu percaya dengan segala apa yang kita miliki. Percayailah apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud di dunia. Ya, ini zuhud di dunia. Nah. Dan ini khanifidin rahimakumullah adalah sesuatu yang kaitannya dengan keyakinan sesuatu yang kaitannya dengan keyakinan. Artinya bahwa kita harus lebih memiliki keyakinan bahwa yang paling bermanfaat bagi kita adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang ada di tangan kita. kita harus meyakini bahwa apa yang kita miliki itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikannya kepada kita sebagai sebuah anugerah, rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini melainkan tanggungan rezekinya atas Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu kita takut dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ya. Tidak perlu harus ada yang ditakuti. Hidup kita rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakinilah bahwa apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita punya. Nah. Imam Al Hasan Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan inna min dha'fi yakinika an bima fi yadika awsaq minka bima fi yadillahi azza wa Di antara bentuk lemahnya keyakinanmu, ya, kata Imam Al Hasan Basri, di antara bentuk lemahnya keyakinanmu adalah engkau menjadikan apa yang ada di tanganmu lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kita lebih bertumpu kepada apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia, maka itu adalah bukti lemahnya keyakinan kita mestinya kita harus lebih menyandarkan diri kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu diceritakan bahwa Imam Apo Al-Khurasani la yaqumu min majlisihi hatta yaqul Allahumma hablana yaqinan minka hatta tahuna alaina masaibud dunya wa hatta na'lamu annahu la yusibuna illa ma katabta alaina wa la yusibana min hadzal rizqi illa ma qasamta lana atau Al-Khurasani beliau tidak pernah bangkit dari sebuah majlis ya, sampai beliau berdoa di mana isi doanya adalah Allahumma ya Allah anugerahkanlah kepada kami keyakinan anugerahkanlah kepada kami keyakinan ya, darimu sehingga ya, musibah-musibah yang terjadi di dunia menjadi sesuatu yang ringan bagi kami dan sehingga kami mengetahui bahwa apa yang menimpa diri kami adalah sesuatu yang telah engkau tetapkan untuk kami dan tidak ada satu rejeki pun yang datang kepada kami melainkan ini adalah sesuatu yang telah engkau bagikan untuk kami ya. ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Imam Al-Hasan Basri segala sesuatu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, tinggal kita lebih menampakkan keyakinan ya, keyakinan dan keimanan. Nah, minta berdoa kepada Allah agar Allah memberikan anugerah berupa keyakinan. Jangan pernah takut ketika kita tidak berambisi terhadap dunia, ya. Kita akan kehilangan dunia. Tidak perlu. Tidak perlu takut. Ya. Karena rezeki itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan masing-masing kita rezekinya bagaimanapun kita berusaha ya, sekuat tenaga mengumpulkan harta benda, tetap saja yang akan kita terima, yang akan kita rasakan itu sesuai dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, yang paling penting bagi kita adalah zuhudlah ya, di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan hadis ini juga menjadi dalil ya. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuz zahidina fid dunya. Mencintai orang-orang yang menampakkan kezuhudan di dunia. Nah, Dalam Sunan Ibnu Majah ada sebuah riwayat dari Zaid bin Thabit dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam beliau bersabda, "Mangkanatid dunya hammuhu, Allah alaihi amrahu, wa ja'ala baina ainaihi." Barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Allah tidak akan memberikan kemudahan kepadanya. Wajah faqrahu baina ainaih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran selalu ada di hadapannya. Orang yang mengejar dunia bukan orang yang kaya ya. Orang yang mengejar dunia itu adalah orang yang fakir semakin semangat seseorang mengejar dunia, maka semakin nampak kefakirannya terhadap dunia. Nah, barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai beraikan urusannya dan Allah akan jadikan kefakiran ada selalu di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Bagaimanapun tingginya cita-cita seseorang untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, tetaplah yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu buat apa? Kita menampakkan kerakusan dan ketamakan terhadap dunia. Gak ada kebutuhan untuk itu. Ya tidak ada kebutuhan untuk itu. Kalau kita sudah yakin bahwa rezeki itu ada ya, dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kemudian kita berambisi untuk ya, mencarinya. Ya. Wa kanat al akhiratu tahu dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya jama Allahu lahu amrahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua urusan-urusannya. Allah akan memudahkan semua urusan-urusannya. Wa ja'ala ghina fi qalbihi dan Allah akan jadikan kekayaan selalu ada dalam hatinya. Karena hakikat dari sebuah kekayaan itu adalah ghina al-qalb, kekayaan hati. laisal ghina an kathratil ard kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kekayaan itu bukanlah gambaran banyaknya harta benda innamal ghina ghinan nafs akan tetapi yang disebut dengan kekayaan itu adalah kekayaan hati kekayaan jiwa ya. yang tidak bisa kita ukur nilainya berapa kalau kekayaan harta benda sebanyak apapun bisa dihitung ya. mungkin mencapai T ya, triliun, miliar, apa tetap bisa dihitung. Tetapi kekayaan jiwa, kekayaan hati nggak akan pernah bisa dihitung dan tidak akan pernah bisa ada yang mengauditnya. Ya. Orang yang tujuannya akhirat, maka Allah akan kumpulkan semua urusannya dan Allah akan jadikan kekayaannya selalu ada dalam hatinya. Nah, dia tidak pernah merasa kekurangan, selalu puas dengan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur terhadap apa yang hadir di hadapannya. Ya. Wa atathu dunya wa hiya Dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu terhina di hadapannya. Subhanallah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu terhina di hadapannya. Bukan sesuatu yang istimewa di hadapannya. Nah, ini orang yang akhirat menjadi tujuannya. Makanya sering ada nasihat dari para ulama agar jadikanlah dunia itu di tanganmu. Jangan jadikan dunia ada di dalam hatimu. Ya, kalau dunia sudah tersimpan di dalam hati, di dalam jiwa, maka akan sangat sulit untuk bisa melepaskannya. Beda halnya ketika dunia itu ada di tangan. Ya, Tangan itu adalah tempat untuk menyimpan, meletakkan, dan mengambil. Jadi dunia kadang diambil, kadang diletakkan. Ya, kadang diambil, kadang diletakkan. Nah, Ikhwan rahimakumullah. Jadi wasiat yang pertama adalah az-zuhud fid dunia Zuhud di dunia. Berpaling darinya dan meninggalkan ambisi untuk mengejarnya. Nah, Kemudian wasiat yang kedua adalah az-zuhdu ma fi aidinnas. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. ada pernyataan dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani la yanbulu rajulu hatta yakuna fihi khaslatan seseorang itu tidak akan menjadi mulia sampai ada pada dirinya dua sifat. Ya. Yang pertama adalah al-iffah amma fi aidin Mencukupkan diri dari segala hal yang dimiliki oleh manusia. Artinya tidak berambisi untuk memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kemudian yang kedua at-tajawuz amma yakunu minhum. Selalu memaafkan. Selalu memaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia adalah gambaran ya, agar tidak tamak ya, tidak rakus, tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan hal yang sama seperti apa yang dimiliki oleh manusia atau orang lain. Ya. Orang lain punya sesuatu ingin memiliki memilikinya. Orang lain punya ini ingin mendapatkannya. Ya. Kalau kita mengikuti wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan lelah dalam hidup di dunia ini, ya. karena kita akan selalu menjaga diri untuk tidak selalu berambisi, memiliki segala hal yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah. dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya beliau pernah menyampaikan inna tama'a fakrun sesungguhnya yang namanya rakus tamak adalah kefakiran wa innal ya'sa ghaniyun sedangkan al ya'as putus asa tidak terlalu memperdulikan ya terhadap dunia adalah ghani, gambaran kekayaan. Wa innal insana idza aisa min minasyai'i istaghna anhu. Dan sesungguhnya seseorang apabila aisa minasyai'i tidak peduli dari sesuatu, istaghna anhu, maka dia akan tercukupkan darinya. Dia akan tercukupkan darinya. Kalau kita tidak terlalu peduli ya, dengan berbagai hal yang dimiliki oleh manusia, maka kita tercukupkan darinya. Tidak ada perasaan ambisi untuk mendapatkan dan memiliki hal yang sama. Inilah yang disebut dengan az-zuhru fima fi aidinnas. Ya, Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, kita harus selalu ingat bahwa ya, yang membagi-bagi rejeki, yang membagi-bagi rahmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan tenang ketika kita mengamalkan dua wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Hidup akan tenang, hati tentram, ya. Serius, semangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Zuhud di dunia akan membuahkan kecintaan Allah kepada kita. Sedangkan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Nah, rahimani wa ada seorang Arabi ya. ia bertanya kepada penduduk Basrah Man sayyidu ahli hadihil qaryah Siapakah tokoh yang ada di kampung ini Maka mereka menjawab Al-Hasan Basri Hasan Basri adalah seorang tokoh di kampung ini Kemudian si Arabi itu bertanya bima sadahum. Dengan cara apa Hasan Basri memimpin mereka? Penduduk kampung ini. Qalu mereka penduduk Basrah menjawab bihtajan nasu ila ilmihi. Manusia semuanya butuh kepada ilmunya. Wastaghna huwa an dunyahum. Dan Al Hasan Basri selalu menampakkan merasa tercukupkan dari dunianya mereka. Ya. Jadi orang-orang butuh kepada Al Hasan Basri dengan ilmunya, sementara Hasan Basri tidak menampakkan kebutuhannya terhadap dunia yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini Imam Al Hasan Basri. Maka ya, yang seperti ini adalah hal yang tentu saja kita dambakan. Kita ingin orang-orang butuh kepada ilmu kita dan kita tidak terlalu butuh kepada dunia mereka. Dengan cara itulah Al Hasan Basri memimpin manusia. Ya. Nah, dengan ilmu, bukan dengan mengambil kepentingan atau kemanfaatan dunia dari manusia. Beda dengan kondisi sekarang. Kebanyakan orang yang memimpin, mengatur ya, sebuah urusan itu karena ingin mendapatkan kemanfaatan dari sisi dunia.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam sawab.